Kita insyaallah akan meneruskan bahasan tentang akidah kita ataupun keyakinan kita terhadap adanya <clears throat> al-arsh. Demikian juga kursi. Sebagaimana beliau sebutkan wal arsh wal, wal kursi yuhakun Semuanya arsh demikian juga kursi adalah benar. Pada pertemuan terlewat kita sedang membicarakan tentang arsh yang nanti kita akan tambahkan beberapa hal dan kita akan membahas tentang masalah al-kursi. <clears throat> Sebelumnya disebutkan juga tentang permasalahan kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan beliau adalah akhir dari para rasul. Demikian juga tentang Al-Quran, Kalamullah. Demikian juga <clears throat> pembicaraan tentang syafaat Nabi SAW. Demikian juga Islam Mi'rad dan sebagainya dari permasalahan-permasalahan yang terlibat di akidah Tuhan ini. Demikian juga beliau panjang lebar membicarakan tentang masalah takdir al-qada wal qadar. Dan kita masih dalam bahasan al ars wal kursi hakun. Arsy demikian juga kursi hakun. Disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an bersemayam di arsy. Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy istawa. Ya ini bersemayam. Bahkan disebutkan di situ ada, ada tujuh ayat yang menyebutkan menyebutkan tentang masalah ini. Ar-Rahman al asistawa Dan Al-Sunnah wal Jamaah mengartikan istawa yaitu al-ulu tinggi. yakni dengan arti yang sebenarnya yaitu bersemayam. Adapun orang-orang seperti Mu'tilah demikian juga yang lainnya Asyairah mereka mengatakan dengan istaula Jadi Allah SWT menguasai arsy dan ini adalah batil dan telah lewat pembahasan masalah ini dan ars disebutkan adalah ibarat dari sarir sarir itu yaitu sana ataupun tempat tidur dzuqa'im yang memiliki tonggak-tonggak tahmiluhu al malaikat yang mengangkatnya adalah para malaikat. <clears throat> Dan sudah kita sebutkan beberapa hal tentang masalah ini. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan diantaranya doa seseorang ketika mendapatkan musibah ataupun kesedihan yang besar. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hari Sabtu bin Abbas sudah terangkum. Karena Nabi SAW beliau mengajarkan seorang ketika mendapatkan musibah demikian juga kesulitan yang dikenal dengan doa ulkar doa ketika mendapatkan musibah la ilaha illallah al adim al halim la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan yang maha Aku demikian juga maha bijaksana. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada sembahyang yang benar kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya al-arsy yang besar. La ilaha illa Rabbus samawati wa rabbul ardi, Rabbul arsyil karim. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langit-langit, demikian juga Rabb, Rabbnya bumi, demikian juga Rabb al-arsy makhluk Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang mulia. <clears throat> Dan semoga arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Demikian juga arsy ini adalah yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama diciptakan adalah arsy ini. <clears throat> Dan sudah lewat sedikit tentang permasalahan tersebut. Memang terjadi perselisihan di antara para ulama <clears throat> yang tentang masalah Siapa yang lebih dulu? Apakah ars ataukah kolam? Di sana ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang pertama adalah kolam, <clears throat> yaitu pena. Di antaranya yang berpendapat Ibnu Jarir, dan Jauzi. Mereka berdalil in awalan makhluk Allah al-qalam. Semuanya pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Tapi mereka yang menggiring para ulama, <clears throat> jadi yang pertama adalah al qulam maksudnya dengan binisbah apabila dilihat dari kolam saja, dari pena saja. Tapi secara mutlak yang paling pertama adalah arus. <clears throat> demikian. Jadi benar adalah demikian, yaitu arus pertama kali. Sebagaimana pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah demikian juga Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Is di dalam syarah beliau terhadap kita ya. di antara dalilnya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu semuanya Imam Muslim. Kata Allah maqadir al khalaik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir-takdir makhluk-makhluk qabla ayyakhluqa as-samawati wal Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, yang 50 alfa 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian sebagian dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu Semoga Imam Bukhari rahimahullah bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan kan Allah malam yakun sayun qablahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada suatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyul ma dan adalah adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Jadi sebenarnya Al-Qur'an tentang masalah juga ini arsy Allah di atas air. Tsumma khalaqa samawati wal ard. Kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba bi dzikri kula syai. Dan Allah menuliskan di dalam dzikir ya, dzikir demikian yakni Lauhul Mahfud segala sesuatu. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa ars lebih dulu. Jadi ars Allah SWT di atas air, Kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian ya disebutkan dengan mau di sini ya, ini dan Allah menulis segala sesuatu di artikel. Demikian. Jadi soal ini adalah yang wajib. Demikian juga ada hadis-hadis yang menyebutkan juga tentang masalah ini. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan idah sa'atumullah al jannah kalau kalian meminta kepada Allah surga pas aluhu al firdaus maka mintalah kepada Allah surga firdaus fa'inahu a'usat al jannah ausatul jannah sungguhnya surga firdaus itu adalah yang paling tengah dari surga wa al jannah demikian juga paling tinggi dari surga wa fawqahu Arsyur Rahman dan di atas surga Firdaus yaitu surga yang paling tinggi di atasnya adalah Ars Ar-Rahman, arsnya Allah Swt. Ya demikian. <clears throat> demikian juga Ya, dan situ banyak hadis-hadis juga yang disebutkan tapi hadisnya dhaif. Tentang permasalahan arsy ini yang kita sebutkan di sini yang yang benar-benar sahih insyaallah. Demikian juga hadis yang kemarin pernah kita sebutkan juga <clears throat> hadis Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW <clears throat> beliau menyebutkan ketika nanti di hari kiamat, Pak Inanna saya seakun semuanya manusia mereka dalam keadaan pingsan. Pak Akun awalaman yafik. Aku adalah pertama kali yang siuman yang bangun. Sebagaimana Allah sebutkan, "Wa nuqiqa fi sur fasaiqa man fis samawati wa berarti fil ardi illa man syaa'a Tsumma itu? fi ukhra turun, idhum qiyamun Maka ditiup, ditiuplah kala dan pingsanlah segala sesuatu yang di langit-langit demikian juga di bumi kecuali Allah kehendaki. Jadi para malaikat, para malaikat yang memanggul yakni ars itu demikian juga meniup sangkakala kemudian mereka semua mati. Hmm. Tsumma nufiqa fihi kemudian ditiupkan yang kedua, faidahum kiyaumi yang turun maka mereka tiba-tiba pun berdiri dan melihat semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian bangun. Ada sebuah di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku yang pertama kali bangun. Faidah Nabi Musa, maka tiba-tiba aku mendapati Nabi Musa akhidun biko imati min kawaim al arsh. Nabi Musa alaihissalam memegang oh, dari tiang dari tiang-tiang arsh. Demikian sebenarnya Nabi. Bala, balak adri, aku tidak tahu apa kau beli, apakah Nabi Musa itu siuman atau bangun dari pingsan itu sebelum aku, jadi mana yang lebih dulu aku atau Nabi Musa yang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam Bahkan berapa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengulang-ulang kisah Nabi Musa alaihissalam Aku tidak tahu apakah dia lebih dulu atau ya ataukah aku. Amjuz ya bi tur. Apakah dia dibalas dengan so'ah, so'ah, so'ah. Ini waktu itu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian beliau dalam keadaan pingsan. Sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf. Ya, waktu itu Nabi Musa yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada mata jala lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan terhadap gunung, maka Allah jadikan gunung ini dalam keadaan hancur. Ya, dalam keadaan yakni hancur ramu Musa sa'iqah. Kemudian Nabi Musa pun pingsan. Ya ini. Ya, apakah beliau kemudian bangun setelah dari apa bangunnya pingsannya ketika di Gunung Tursina ini ataukah tidak? Lama apa Kalau kemudian ketika Nabi Musa beliau bangun, kau dan subhanaka tubtu ilaik. Beliau mengatakan, mau "Maksud engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu." <clears throat> Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi mengatakan, aku tidak tahu apakah dia siuman sebelumku atau setelahku. ya bisa arti tur. Ya ketika beliau pingsan di, gunung Tursilah tersebut. Kemudian juga disebutkan Ars itu secara bahasa adalah ibarah anisarir. Secara bahasa namanya Ars itu adalah ibarat dari tempat tidur atau singgasana untuk raja. Sebagaimana Allah sebutkan kisahnya Ratu Bilqis demikian disebutkan walaupun penamaan nama ini jadi perselisihan sebagian mudzaifan para ulama. Ketika waktu itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, maka disebutkan di situ di surat An-Naml walaha arsyun azim. Dia memiliki arsh, jelas arsh itu apa? Singgah sana yang besar. Arsh secara bahasa adalah itu. Ada Adapun yang mengartikan arsh dengan ilmu sebagai menukilkan itu ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu ya kalau kita membaca di tafsir eh yakni Al-Qurtubi Jami'ah Lihkam Al-Qur'an disebutkan oleh beliau di situ. Itu sanadnya adalah, adalah dhaif dan itu adalah batil. Disebutkan oleh Muhammad bin Harras di Syarah Aqidah Wasithiyah beliau mengatakan itu adalah ucapan yang batil. Ya. Ini ars diartikan dengan ilmu. Atau sebagian mengatakan kursi diartikan dengan ilmu itu adalah batil. Itu ada kemudian diartikan secara bahasa Arab demikian <clears throat> Jadi secara bahasa itu adalah sarir di tempat tidur yang mempunyai apa? Mempunyai tiang tinggal, tiang-tiang yang dimiliki oleh, oleh raja. Dan dia bukan falak, ya sebagian dari Ahlul kalam mengatakan arus itu adalah falak. Apa itu falak? Falak itu adalah jismun karawi yuhitu bihi sotohan dohiri wabatini. Jadi ini suatu jisim, suatu bentuk ya jisim itu seperti jisim badan, zat. Nah, seperti itu yang dia itu bulat melingkupi ya bulat seperti gula itu mutawaziyani semua wahidu ada titik tengahnya itu seperti bulat yang dikenal dengan atlas dan semisalnya itu. Ya. sebenarnya muatan seperti itu dan itu adalah salah batil. Yang meliputi bagian dalam kemudian juga bagian luar yang mengatakan ar seperti itu seperti gula maka itu adalah batil. Ya. Yang benar dan tadi ars adalah ibarat tadi seperti tempat tidur tempat tidur dimiliki oleh raja. Yang mengatakan itu seperti falak tadi maka tidak dipahami dalam bahasa Arab makna seperti itu. Kemudian juga disebutkan <clears throat> dalam hadis ya yang sahih Subhanallah limunabil Abil Is di sini dari hadis Abu Dawud Iswali Abu Dawud radhiyallahu taala. <clears throat> ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Wa Nabi SAW beliau mengatakan Udinali an uhadisa an malakin min malakit malaikatillah azza Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikatillah azza wajalla min hamalatil arsh yang mengangkat arsh ya mengangkat Arsh ini menunjukkan ya hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa arsh ini di dipikul oleh malaikat-malaikat dan Allah sendiri juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan mereka para malaikat yang memanggul yang mengangkat arsh dan yang, yang di sekitarnya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian juga di surat Al-Haqqah. Wa yamilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang mengangkat arsh Allah Subhanahu wa taala di atas mereka para malaikat ini yang mengangkat arsh itu ya pada hari itu samaniyah, delapan malaikat. Demikian juga wataran malaikat hafina min hawli arsy Engkau melihat malaikat ya di sekeliling ars ya Yusabihu Nabi Hamdi Rabbim Mereka bertasbih Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat yang ya ini di samping arsh bertasbih Demikian Nabi SAW menyebutkan Dalam berita ini Bahwa malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala Satu saja dari malaikat yang memanggul arsh itu ya anama baina syahmati udunihi ila atikihi ya Ini antara pojok dari telinga dia ini telinga malaikat itu sampai atik pundaknya itu berapa jaraknya satu malaikat saja masih roh sama a, sejarah sejarah 700 700 700 tahun itu antara apa telinga sampai di pundaknya Bayangkan di semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya, dengan yang lain tahfiku tair sab'amiyah Burung itu ya berjalan sejak sejarak 700 tahun. Berapa jauhnya? Ya. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Ibn Abil Is yang merubah makna yakni arus ini dengan muluk ya, dengan muluk dengan kerajaan. Ya, yang sebagian tadi kursi diartikan dengan dengan ilmu. Yang mengatakan ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah ucapan yang batil dan tidak benar itu ucapan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian disebutkan. memang melakukan takwil memanakan dengan tidak dengan mana sebenarnya. Demikian juga yang mengartikan ars dengan muluk kerajaan ini juga ya terjatuh dalam kebatilan. Hati-hati kita dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengartikan dengan kerajaan, lalu bagaimana mendudukan seperti apa yang Allah sebutkan? Wa yahmilu asyarabika yang yawma sama dia Apakah diartikan dan mengangkat kerajaan Allah Subhanahu wa taala di atas mereka pada hari itu delapan. Ini kerajaan diartikan dengan kerajaan. Tidak mungkin. Ya. Demikian juga bagaimana yang mengartikan ars dengan kerajaan ini demikian e, tanakut berbenturannya ucapan ucapan orang-orang ahli ta'wil itu. Asalnya sih ingin menyelamatkan Allah swt dari penyerupaan dari dengan makhluk. Kan demikian. Seperti tangan Allah Subhanahu terbentang diartikan dengan nikmatnya Allah. Demikian juga Allah turun sepertiga malam terakhir diartikan dengan rahmatnya Allah yang turun. Ini terlalu apa? Terlalu memaksakan diri. Demikian juga ars ini diartikan dengan apa? Ya, diartikan dengan kerajaan. Lalu bagaimana menghadapi bahwa Nabi Musa nanti pada hari kiamat ya dia nanti memegang qaimah tiang dari tiang-tiang arsh. Bagaimana diartikan dengan tiang dari tiang-tiang kerajaan? Tidak mungkin. Terlalu memaksakan diri. Ya demikian. <clears throat> ya, ini sedikit tentang permasalahan arsh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicarakan berikutnya adalah kursi. Sebagaimana beliau mengatakan ya di dalam matan ini wal arsu wal kursi hakun ars dan kursi itu adalah hak sungguh oleh alimam ibn ibnu abil is wa amal kursi ada pun kursi Allah sebutkan dalam Al Quran ya sebagaimana <clears throat> tentang ars juga berapa banyak Allah sebutkan dalam Al Quran juga bahkan <clears throat> arsu al alma sebutkan dalam Al Quran dan adalah arsnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas ma di atas air perkara goib Ya. Kita sebutkan bahkan arsu al ma adalah arsy Allah itu di atas air. Sekarang berbicara tentang kursi. Adapun kursi maka Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Sebagaimana kita kenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasma'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard Kursinya Allah Subhanahu wa taala luasnya melingkupi ya mencukupi langit-langit dan bumi. Langit-langit yang bumi, dan bumi yang tujuh lapis langit-langit itu dan bumi ini ya itu seluas kursi Allah Subhanahu wa taala. Yang mel, yani luasnya itu luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan ya kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Dan mereka para ulama menyebutkan dalam tafsir-tafsirnya tentang masalah di dalam yakni surat ini, ayat ini, ayat kursi ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan beliau ini termasuk ulama tergelincir dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang terjatuh beliau di dalam takwil Imam Al-Qurtubi Allah taala. Beliau menyebutkan di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini ayat yang ke-255 Hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaan ayat kursi ini hadis Ubay bin Kaab radhiallahu anhu. Sebenarnya Imam Muslim Taala Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Ya Abul Mundir, wa, wa Ya Abu Mundir, Atadri, ayu ayah min kita bilah Maka adham. Maka kamu tahu, wa Ya Abu Mundir. <clears throat> Ayat apa dari Al-Quran yang bersamamu, yang paling ag paling agung, paling besar? Wala kultu Allah wa Rasulullah alam. Maka katakan Allah dan Rasulnya, Rasulnya lebih tahu. Wala kemudian Nabi SAW mengulangi lagi. Ya Abul Mundir, Atadri, ayat-ayatin min kitabillah maka adoh Qala, maka dia pun menjawab ketika Nabi mengulang pertanyaan itu. Qultu, aku katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadraba bi sadri kemudian Nabi pun memukul dadaku, jadi memukul dengan lemah lembut. Faqala, "Yahnika al-ilm ya bang mudir Semoga kebahagiaan kepadamu bersama ilmumu wahai ya Munzir. Selamat dengan ilmu yang kamu miliki, wahai Abu Mudir. Ini benar. Ini surat, ayat yang paling agung surat dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat kursi. <clears throat> Demikian juga disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya dan itu adalah sahih. Ya, barang siapa yang itu membacanya man ayat al-kursi kursi setiap selesai sholat wajib lam yamna'hu min dukul jannah ilal maut tidak menghalangi dia untuk masuk dalam surga kecuali kematian. Ini keutamaan membaca ayat kursi ketika selesai sholat-sholat wajib. Hal-hal yang mungkin mudah dilaksanakan untuk kita benar-benar menjaga membaca ayat kursi ini. Dan membacanya setiap selesai sholat wajib, ya tidak ada menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Insya Allah. Dengan butuh kepada keyakinan. Demikian juga pernah kita sebutkan membaca doa, saya istighfar, Rahman anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila Barang siapa membaca di pagi hari kemudian dia mati, insyaallah termasuk di surga. Barang siapa membaca di malam hari dalam keadaan yakin sebagaimana tadi yang siang hari maka tidak ada yang menghalangi dia kecuali surga. Tidak ada yang menghalangi dia kematian. Tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Jadi barang siapa mati di malam itu maka termasuk penghuni surga. Kemudian disebutkan tentang ayat kursi ini ada hadis yang sahih. Adapun Imam Al-Qurtubi menyebutkan banyak hadis-hadis tentang masalah ini tapi dhaif. Ya. Di antara hadis yang sahih juga disebutkan waktu itu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk menjaga zakat kan begitu. Hadis yang masyhur Sunan Imam Bukhari ya, Abu Hurairah. Wa kana ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hibdi zakat Ramadan. Nabi SAW memberikan kepercayaan kepadaku untuk menjaga zakat fitr, zakat Ramadan. Kemudian disebutkan kisah waktu itu setan dalam bentuk manusia mencuri. Ini menunjukkan bahwa setan juga bisa berubah menjadi manusia berbicara dengan kita. Demikian juga menampakkan diri, Adapun kalau dia dalam bentuk aslinya tidak bisa kita melihatnya. Dan setan termasuk dari jin. Bahkan ada jin nih. Ya, sebuah dalam surat kahfi. Demikian juga Allah sebutkan innahu yarakum min haisulat la Ya, sungguhnya setan ini, jin ini bisa melihat engkau, ya kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihatnya. Sekali Imam Syafi'i barang siapa mengatakan melihat jin, maka dia telah mendustakan ayat ini. Lalu bagaimana sebagian orang melihat ya jin ataupun makhluk-makhluk itu disebutkan karena dia sudah berubah dari bentuk aslinya. Ya, kalau dalam bentuk-bentuk bentuk aslinya tidak mungkin kita melihatnya. Ya demikian. Kalau sudah berubah menjadi manusia atau bentuk-bentuk yang menakutkan, maka bisa dilihat. Bagian mungkin pernah melihat hal tersebut. Demikian juga Abu Hurairah waktu itu didatangi oleh setan itu. Mencuri kemudian dia menyampaikan alasan-alasan sampai kemudian dia mengatakan, "Ya, maukah engkau aku ajari dengan ya ini ucapan ya yang bisa menjaga." dari disebutkan Zamanahu yu'alimuni kalimat yang fauni biha Ya, dia mengajarkan kepadaku suatu kalimat, suatu bacaan yang bisa memberikan manfaat dengannya dengan izin Allah SWT. Apa itu Nabi bertanya? Ya, kemudian apa disebutkan kalau kamu ingin mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Ya. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Ya demikian. Jadi setan tidak akan bersamamu sampai kamu pagi hari. Nabi mengatakan, ada setan itu adalah setan, Oh, kadub yaitu adalah pendusta. Demikian. Nah, Sebenarnya mengatakan berarti boleh belajar dari setan, belajar dari orang yang salah dan sebagainya. Dengan alasan ini, ini Abu Hurairah mengajari siapa? Mengajari Abu Hurairah diajari oleh setan. Berarti boleh seorang belajar dari setan? Jawabannya tidak boleh. Karena Abu Hurairah waktu itu tidak melaksanakan ucapan orang tersebut atau setan ini kecuali setelah Nabi mengikrorkan mengatakan benar dia baru kemudian Abu Hurairah melaksanakan ya dan Nabi mengatakan inal qad sadaqaka wa kadub ya semuanya dia ini telah benar walaupun dia ini adalah pendusta jadi tidak ada alasan kemudian tidak ada alasan seorang kemudian belajar dengan kelompok sesat atau belajar ini dan itu dari orang-orang yang menyeleweng dengan alasan hadis ini tadi tiga. Karena Abu Hurairah melaksanakan ucapan setan ini setelah Nabi mengatakan dia benar kan demikian. Tapi kalau kita belajar pada orang yang dia itu menyeleweng dengan alasan dia punya ilmu ini dan itu dengan alasan hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah ini adalah foto salah. Ya, karena kita tidak tahu mana dia itu yang benar atau dia itu salah atau mungkin kadang-kadang kita tertipu dan sebagainya. Eh, Disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, ya, tapi itu adalah dhaif ya. Ini cuma disebut beliau. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kalau fi tahu. Abdurrahman bin, Umar, bin Auf radhiyallahu anhu termasuk 10 orang yang disebut Nabi masuk dalam surga. Kalau dia masuk rumahnya, qara ayat kursi, dia dia membaca ayat kursi fi zawaya baitihi di pojok-pojok rumahnya Al-Arba yang empat. Nah, itu. Sebagian melaksanakan. Ya. Dan itu adalah doa. Kalau itu sahih dan sekuan sanatnya doaib ya. Maka ini istiadat beliau ya. Dan itu adalah tidak benar. Abdurrahman bin Auf kalau masuk ke dalam rumahnya maka dia ber, membaca di pojok-pojok rumahnya empat itu kan kan kita, kita dapati sebagian orang baca itu masuk rumah kemudian baca di pojok rumahnya kanan kiri depan belakang itu empat itu dibaca ayat kursi di situ Mungkin mereka berdalil dengan kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ini. Ya. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Imam Al-Qurtubi ini. Ya, kalau seorang membaca tafsir memang dilaksanakan demikian ya berbahaya. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ya tentang ziarah kubur ya di hari Jumat mamanya dan waktu itu beliau merujukkan boleh. Sudah menyebutkan hadis-hadis dhaif ya bahwa mendengar Eh, bahwa orang yang di dalam kuburan itu kemudian merasa terhibur dan sebagainya adalah doib dan sebagainya. Jadi perlu kita harus meneliti apakah salatnya sahih atau bagaimana. Demikian juga tentang masalah ini. Kemudian disebutkan juga di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala <clears throat> Hadis yang sahih ya sebutkan yang ada juga di dalam kitab tauhid Riwayat Ahmad bin Salamah dari Asim Ubah adalah dari Zir bin Hubez dari Ibn Mas'ud radhiyallahu Ini mauquf, ucapan dari Mas'ud radhiyallahu Ini tentang kebesaran Allah Subhanahu Dan mauquf kalau kemudian tidak mungkin dari akal pikiran atau kemungkinan aman dari ucapan Bani Israel, maka diterima. Hukumnya hukum ucapan Nabi SAW. Apa itu? Ya disebutkan oleh Abdul bin Mas'ud, "Baina kulli sama min sama ini masih roh kamsami aham di antara dua langit. Jaraknya itu 500 tahun. Wabena sama asabiah wabena kursi. Antara langit yang ketujuh yang paling atas dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komsamiah aham, 500 tahun. Wabena kursi wabena arsh masih roh kamsami am. Antara kursi dengan arsh adalah sejarah 500 tahun juga. Wal ars fawqal ma, ars di atas langit, eh, di atas air, Wallahu fawqal ars, Allah di atas ars, ya'lamu ma antum fihi. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, demikian. Sebutkan sanadnya sahih. Hmm. Kemudian sebutkan oleh beliau bahwa Ibnu menabas kursi ilmuhu. Nah, ini takwil yang tadi kita sebutkan. Ibnu Abbas mengartikan kursi di sini dengan ilmunya. Disebutkan sanadnya adalah dhaif. Ya. Dan itu adalah batil mengartikan kursi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi kemudian dirujukkan oleh Imam At-Tabari. Ini juga dari sini kita mengetahui bahwa Imam Al-Qurtubi demikian juga Imam At-Tabari wa alaihim tercantum di dalam takwil, paham? Kursi diartikan ilmu. Ini yang dirujukkan oleh Imam At-Tabari. Ya, demikian. Oleh karena itu memang kita harus berhati-hati di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa lama-lama mulia ya yang terjatuh dalam permasalahan ini. Ya tadi ya tidak ingin kemudian misalkan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Allah Ustaz. Jadi yang benar yang di kursi adalah kursi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan Wadil ayah dan ayat-ayat ini Munabba'atun an idomi makhlukatillahi ta'ala Ini ayat tentang masalah ayat kursi ini Semua menunjukkan tentang apa? Menunjukkan keagungan Allah swt. Demikian juga besarnya makhluk-makhluk Allah swt. apalagi Allah swt. Wa Maha Agung. Wa istafat min dalika idomi kudratillah juga menunjukkan di sini keagungan kemampuan Allah swt. kekuasaan Allah swt. Itulah yauduhu hifdhu hadal amr adi. yang mana Allah SWT, Allah SWT tidak merasa berat tidak memberatkan Allah SWT menjaga ini semua wala yauduhu hifdhuhuma apa makna yauduhu yakni yuskiluhu ingat-ingat ya kalau kita baca ayat kursi ya lebih bagus lagi kita mengetahui artinya wala yauduhu hifdhuhu hifdhuhuma tidak memberatkan Allah SWT wa taala penjagaannya ya yauduhu yakni menjaganya ingat ingat ya seperti ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is tentang kursi ini Beliau bawakan hadis ya atau asar di sini asar dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu Eh, dalam hal hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ars dengan dan kursi itu banyak sekali tapi demikian saya untuk kalau itu adalah sahih ini, saya mereka para ulama berlomba-lomba menyebutkannya yang kita suka di sini insya Allah adalah yang sahih di antaranya adalah asar, asar atau ucapan yang masuk dari Abdul bin Abbas radhiyallahu yaitu apa al kursi mau al qadamain kursi itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala Kodam itu kaki. Dan sekali lagi kita tidak me, tidak boleh untuk membagaimanakan, ya demikian. Ya, itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita kemudian membagaimanakan. Demikian juga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang tangan Allah Swt dan semisalnya. Jadi kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Swt. Wa Taala. Wal arsu yang dulu kodrahu ilallah taala dan ars itu tidak ada yang mampu untuk me ngira-ngira besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, demikian. Sebutkan oleh beliau banyak hadis-hadis tapi tadi dhaif ya. Sebutkan mensuaikan hadis ya. Demikian juga di kitab Mutahid sebutkan di akhir di kitab Mutahid itu saya Muhammad bin Abdul hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir demikian juga Abu Syekh dari sahabat Abu Dar Al Ghifar radhiyallahu bahwa Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan mal kursi fil arsh ini sebagian mensyarah di sini ya sebagian mentaifkan karena di situ ada ya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tidak mendengar dari Abu Dar dan dia adalah dhaif Sebagian mengatakan di situ ada ucapan yang datang juga dari mujahid sehingga menguatkan ya apa itu tidaklah kursi mal kursi fil ars tidaklah kursi dibandingkan ars itu ila kecuali kahil kah seperti gelang min hadid dari besi ulkiat yang dilemparkan baina dhahrai ulah yang dilemparkan di atas padang sahara minal ard dari muka bumi. Ya, lapangan atau padang sara yang besar. Ini permisalannya kursi dengan ars. Ya, padahal tadi disebutkan yang memikul ars saja demikian besarnya. Ini kursi ini dibandingkan dengan ars itu besarnya ya seperti perbandingannya gelang dari besi dilemparkan di lapangan yang luas itu. Menunjukkan ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil ya Wa inna ma huwa kama qala ghairu wahid min Sesungguhnya dia ini kursi ini sebagaimana dikatakan bukan hanya satu dari para salafus soleh. Apa itu? Kursi itu adalah baina yadil ars kal mirqah ilaih. Kursi, kursi ini ya di hadapan ars ini seperti mirqah. Mirqah itu adalah alat usud. Alat digunakan untuk naik tangga kepada arsh. Ya, jadi kursi itu diibaratkan adalah apa? Adalah seperti tangga atau alat yang digunakan untuk naik menuju arsh. Demikian disebutkan. Ya. Ini bahasan tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Lumatul Intiqad ya saya saya membahas tentang masalah ini tentang masalah arsh ini <clears throat> demikian juga kursi dan nanti akan masih dibicarakan tentang kalimat mustahnin anil ars wa madunahu. Ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh kepada ars demikian juga apa-apa yang di bawah. Dan demikian insyaallah nanti kita meneruskan sudah nabawi.